Assalamualaikum Ibu, Ibu. Seger bener deh, sampai mau menyetes. <laughs> Sehat semua Bu. Alhamdulillah, ores oren tuh seger dah. Dari mana ini Bu? Panggilingan Jakarta. Oh, oh pengajiannya? Wah. Dari TK apa ibu-ibu ya? <laughs> Kompak banget deh. Makasih ya Bu ya udah datang sini ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waduh. Seragamnya, Masya Allah, sama kayak setting ketian kau Bu ya. <laughs> Asal Ibu jangan berdiri di sini Bu, nanti disangkanya tiang. Nah <laughs> semua Bu? Dari pengajian mana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih Bu ya sudah mau ngaji di sini ya. Iya, kita sapa pemirsa dulu di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, Kebun yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Titik Kirani kembali hadir menjumpai ya Anda di pagi ini, tentunya di Pipian Kolbu. Dan insya Allah selama satu jam ke depan pemirsa kita akan membahas tentang Islam terhadap Imlek. Nah langsung saja kita undang ustadznya yang akan membahas tentang Islam terhadap Imlek yaitu Kofolim. Langsung saja kita sayang di satu ibu iya, ya. Silakan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Ya, sehat, Pagi. Ustaz. Sehat. Iya. Harusnya Ustaz duduk di sini nih sama Anda tuh ya sama ibu-ibu ya. Ini kok kompak banget. Warnanya kok kempat sama kursinya Mbak sama ibu-ibu juga tuh Ustaz tuh. Alhamdulillah. Ustaz, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau, nanti rencananya mau, mau imlek di mana Ustaz? Planningnya di, di Indonesia aja di Indonesia ya keluarga ya syukuran ya Ustaz ya hmm. iya karena uh, kebetulan uh, alhamdulillah hmm. koko dari 10 keluarga hmm. tiga agama uh, campur aduk iya 10 hmm. saudara dua Buddha hmm. satu Katolik tujuh -hmm. ibu Muslim nah karena yang dari itu budaya hmm. tetap kita merayakan nah kita tunggu ampaunya ya Bu <laughs> demun deh Ibu kalau ampau deh tapi uh, terus terang Mbak Cici iya. uh, Teh Cici uh, Koko uh, Yunani sangat bahagia. Iya, benar, Karena dari awal kau perhatikan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Ya rabbal alamin. Kenapa, Mbak iya. Cece? Uh, karena kau, kau perhatikan wajah-wajah ibu-ibu tadi semuanya penuh bercahaya. Amin. Ya karena karena kena sinar lampu. <laughs> Kirain betulan. <laughs> iya deh ah. Ustaz dan pemirsa di rumah kita kan mengenal beraneka macam ragam agama ras suku dan budaya nah itu kita sebagai seorang muslim umat muslim kita harus menghargai toleransi dan perbedaan agama mm-hmm. apapun itu ya Ustaz ya. ya, karena kita sebagai makhluk sosial hidup kita nggak sendiri bu ya nggak masing-masing ibu sendirian aja bu dunia nggak ada temen serem nggak bu serem banget ya bu ya mau minta beras nggak ada yang ngasih beras <laughs> iya nah Ustaz untuk sekarang kita akan membahas tentang Imlek ya topik iya. Ya. Nah, bagaimana sih istilahnya Imlek itu bisa nggak sih dimasukkan ke dalam budaya Islam? Karena kalau kita melihat ataupun kita membaca Rasulullah pun pernah bersabda mohon uh, dikoreksi Ustaz kalau salah, kejarlah ilmu ke negeri sana. Subhanallah. Rasulullah pun istilahnya sudah menandai dengan adanya itu kejarlah ilmu Hmm. apa? ke Cina. Silahkan. Betulah ilmu iya. walaupun sampai ke negeri. Iya, betul selalu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, eh, sebelumnya Koko manggilnya Mbak Cece atau Teh Cece ya? Eh, dek cuci saja. Sekali <laughs> ya, Ustaz. aja ya. Iya. Karena beda kalau di Tionghoa itu ada cici. Oh cici. Cici itu kakak. Oh boleh boleh. Kalau di sana cucu ya. Buat eh, koko liu. Ya, <laughs> Terus kalau manggil koko cukup koko saja ya Bapak Ibu oh, ya. Koko. Ya, koko. itu aa. Oh aa. Jadi koko liu aa. Kata aa koko silakan. <laughs> Panjang benar ya Bu. Cici ya nih, cici ya nih. Iya. Baik, eh, Islam terhadap Imlek. Pertama kita harus tahu bahwa Islam itu lahir di muka bumi ini uh, Al-Quran mengajarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Bismillahirrahmanirrahim Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah Ya kan? Dengan membawa agama Islam Kecuali Islam itu datang dengan rahmatan lil alamin Sebagai rahmat buat seluruh alam semesta. Jadi Islam itu turun tidak hanya buat lil mukminin saja, bukan rahmatan lil mukminin. Ya kan? Bukan rahmat bagi seluruh orang yang beriman saja, tidak. Juga tidak rahmatan lil muslimin, tidak. Tapi rahmatan lil alamin. Jadi emang Islam itu harta kamu Bapak Ibu. Ya Ibu-ibu ya. E, harta kamu harus bertoleransi. Kalau kita lihat terhadap Imlek Nah, Imlek ini kan sebenarnya budaya, tradisi, ya kan? Kita berangkat dari Imlek. Ibu-ibu ada tahu sejarah Imlek nggak, Bu? Nggak tahu ya. <laughs> Taunya angpau doang ya. <laughs> Sama dodol. Iya. Sama jeruk yang kecil apa Ustaz namanya? Uh, Kalau lagi ah. musim Imlek tuh suka ini ya, musim ya. Iya, biasanya jeruk Bali juga oh, itu dihiasin iya, ya. biasanya. Nah, kalau budaya Imlek itu uh, teh cici itu kan uh, teh budaya Imlek itu kan uh, budaya, Bu. Ada dalam sebuah legenda itu uh, uh, ada binatang, uh, seekor binatang raksasa, apa seekor raksasa, namanya Nian. Ini kita lihat sejarah Imlek dulu ya. Iya, iya. Nanti dari sejarah kita tahu bagaimana sih Islam Masih, memandang ya? Imlek. Ah, hmm. kalau dia bertetangga dengan syiar Islam, hmm, hmm, mengandung syirik, maka diharamkan. Iya. Nah, iya. Kalau tidak ada uh, mengandung syirik, tidak ada hal-hal yang bertetangga dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Hukumnya mubah jadinya, Bu. Boleh-boleh saja. Nah, dan sebuah legenda ada biasa seekor raksasa namanya Nian. Nian itu seekor raksasa apa, uh, seekor apa uh, se, seekor raksasa yang sangat besar yang memangsa manusia. Dan binatang Nian ini dia itu eh, muncul itu ketika menjelang tahun baru. Tahun baru Cina. Nah, Nian ini subhanallah, sangat luar biasa. Jadi ketika dia memangsa satu perkampungan di Cina itu ibu, ya, uh, di samping perkampungan itu ada perkebunan bambu. Dalam suatu kita begitu ini ada dua versi loh Ibu ya. Ada perkampungan bambu. Ketika Nian tempat ke sana, perkampungan bambu di sebelah perkampungan ini itu meledak, terbakar. Terbakar dan mengeluarkan suara yang sangat dahsyat. Makanya begitu dengan suara kejadian begini, ini Nian takut, lari terpotong panting Lari terpotong panting dan takut dengan api yang sangat dahsyat dan takut dengan suara dentuman. Makanya sekarang tradisi Imlek itu mesti ada yang api-api Bu, api uh, api tandanya apa? Merah kan, warnanya merah kan? Makanya Imlek itu budayanya selalu identik dengan merah. Uh, identik dengan merah. Terus suara dentuman sekarang berubah jadi mercon, petasan. Itu budaya. Jadi tadinya budayanya Makanya setiap tahun baru Imlek pasti budaya ini deh. Merah itu apa? Angpau, dalamnya ada tradisi angpau. Iya, iya. Angpau itu kan bahasa Tionghoa. Dari iya, dia, dialeknya itu bahasa Cina, dialek dari Hokkien. Jadi ang itu merah. Oh. tau itu bungkusan bungkusan merah. Jadi bungkusan bentuk amplop kan bungkusan tuh ah. bungkusan yang berwarna merah namanya angpau. Kalau pak, Pau kacang hijau. <laughs> Jadi kalau saya cece ibu-ibu dapat angpau dari Tionghoa ya dari orang mereka Imlek dapat angpau nih. Iya. Warnanya putih namanya bukan angpau tapi pepau. Oh. Kayaknya. Nah, pepau. Begitu. <laughs> Amplopnya doang nggak ada isinya apa namanya Ustaz? tahu, litau, tahu. Jadi begitu. Jadi ternyata Imlek itu budaya dalam itu budaya mm-hmm. budaya Imlek nah itu jarak Imlek seperti itu dan sekarang dibudayakan iya dan subhanallah sekarang perayaan Imlek kita bisa lihat di mana aja Bu ya kalau pergi ke mall hiasan-hiasan Imlek subhanallah itu semakin menandakan bahwa Islamnya Indonesia yang mayoritas Islam tetap menghormati ya Ustaz ya. Bagaimanapun juga kita harus menghormati satu sama lainnya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, ras ataupun yang lain. Ustaz kita akan lanjutkan ya Baik. dengan Imlek ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Tita yang akan kembali saya satu ini tetap bersama kami. in kasih pemirsa yang masih sudah bersama kami dan pagi ini kita membahas tentang Imlek dan Islam. Nah berbicara dengan Imlek berarti kita akan bicara luas lagi tentang toleransi ya Ustaz ya, ya. Bagaimana penduduk kita harus menghargai dan kita Islamnya Bu kalau melihat yang merah-merah atau festival atau identik dengan barongsai ya Ustaz ya kalau Imlek ya. Barongsai. Kita nikmati Bu. Enak banget tuh gujrak gujruk gujrak gujruk nah kita kita sebagai um, orang Islam uh, umat Islam harus menghargai toleransi itu ya Ustaz. Toleransi seperti apa sih yang istilahnya harus kita miliki, kesadaran yang harus kita miliki? Nah, baik, pertanyaan luar biasa ya Bu ya. Hanya. Hanya. uh, <laughs> toleransi itu dalam agama Islam tasamu. Hmm. Tasamu, toleransi ya. Subhanallah apa yang kita dapatin Bu dari toleransi itu Bu? Islam itu sangat bertoleransi. Hmm. Toleransi sekali asalkan dalam hal toleran itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Iya. Nah, begini, di dalam Al-Qur'an surah Al Imran 112 di sana ada firman Allah yang mengajarkan bahwa Islam itu memang harus toleransi. Di sana ada kalimat subhanallah, auzubillahi minasyaitonir Nurajim bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimuz muzdillatu ainama sukifu. Ngerti enggak, Bu? <laughs> Manusia akan senantiasa tertimpa kehinaan dimanapun saja dia berada. Di mana bu? Baik di istana, di masjid, di mana? Tetap mereka tertimpa kehinaan. di mana Dimanapun saja, kalimatnya global kok. Aina masuk ibu, pun saja dia berada. Di sana ada istisna, illa, kecuali. Kalau manusia, kita nih bu, tidak mau tertimpa kehinaan, maka laksanakanlah kecuali ini. Bihablim minallah, wahabli minannas. Kecuali manusia itu mau melakukan hubungan baik sama Allah. Artinya hubungan manusia sama pencipta itu dengan baik, Bu. Setiap agama pasti diajarkan. Kalau Islam, sholat, kan begitu. Agama lain juga ada ibadah-ibadah mereka. Artinya apa? Hubungan manusia sama Tuhan, gitu ya. Wahablim minan nas dan berhubungan dengan berhubungan baik dengan sesama manusia. Begitu ya Nah, di sini Allah menurut kalimat apa? Di sini Allah menggunakan kalimat nas manusia. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat habli lazina aslamu bergaul bersama orang-orang yang beragama Islam saja tidak? Allah tidak mengatakan habli lazina amanu berhubungan bergaul bersama orang-orang yang beriman saja tidak, tapi habli nas berhubungan dengan sesama manusia. Artinya apa? Ketika dalam konteks habli nas, konteks bermasyarakat sama manusia, kita di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak ada perbedaan bang Yang boleh berbeda cuma satu Hablim minallah Ketika hubungan manusia sama Tuhan Itu Islam juga mengajarkan Lakum dinukum Walatolih Lakum dinukum Waliyadin Agamamu agamamu Agamaku agamaku Kalau Islam silakan ke masjid dan musola Hindu silakan ke pura Kristen silakan ke gereja Buddha silakan ke kelenteng atau wihara Itu hablim minallah hubungan manusia sama Tuhan kita baru masing-masing. Iya. Tapi habling minanas kita semuanya sama. Iya. Ini baca cak iya. yang koko, yang koko laksanakan dalam sebuah keluarga koko yang koko dari eh, sepuluh saudara kan sampai ada yang hijrah ke Islam gini. Itu kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam sangat bertoleransi kan begitu kan? Iya, hmm. baik. Hmm. Dan istilahnya kalau misalnya jangan hanya hubungan kita ke Allah baik, ke manusia pun juga baik ya Ustaznya. Itu bisa dilihat ya aplikasi kita, hubungan kita baik, ibadah kita meningkat baik di hadapan Allah, yaitu akhlak kita kepada sesama pun juga ah, harus baik. Subhanallah. Baik. Kalau eh? ada yang mau bertanya dulu nih ya, Ustaz, oh, iya, sepertinya ya, ibu-ibu nih ya. Silakan Bu. Oh sana bu, ya ya bu, ya ya, ya, ya bu, ya, ya sebelah sini ibu mau nanya ibu ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tanya nih Ustadz Koko. Iya. Ini Udah, kalau ada tetangga, ya, ya? <laughs> kalau ada tetangga yang merayakan Imlek, hmm. terus ngasih anak kita angpau, terus kita balas ke anaknya juga. Gitu. Hmm. Itu hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Iya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh subhanallah masalah angpau lagi kan nggak iya. tuh demen kalau perlu kita ketahui bu iya. eh, sebelum kau, kau angpau itu tidak hanya terjadi di bulan imlek angpau itu kita tahu yang dulu ya kalau tahu angpau itu baru kita mau tahu boleh apa tidaknya iya, nah, angpau itu itu biasa orang Cina itu uh, Tionghoa ya uh, Imlek itu tidak hanya di Imlek saja tapi di ketik ulang tahun gitu loh kematian, acara-acara pesta itu angpau pernikahan. misalnya melapkan kegembiraan ah, ah, ah. gitu. Angpau itu satu ungkapan turut gembira. Oh. Turut bergembira. Turut bergembira ya. Nah, angpau itu selalu berwarna merah, kalau katakan tadi. Mm, mm. dan di dalamnya itu, Ibu, subhanallah ya, angpau itu isinya juga tertentu loh. Kalau dia bertanya suka apa uh, ada orang nikah iya. kayak lagi imlek kan lagi bergembira iya, kita kan iya, iya, iya. itu isi duit di dalamnya itu harus genap oh, iya, iya. nah, tapi kalau iya genap, terasa kayak dua puluh ribu, empat puluh ribu. Yang paling besar berapa tuh kira-kira? Tergantung ngantri itu. <laughs> Tergantung ekonomi, ada yang dua ratus ribu gitu loh. <laughs> Ah, ah, ah. ada yang dua ratus ribu. Empat ratus. Empat ratus Kenapa nggak boleh ganjil pak? Nah, kalau ganjil itu biasanya untuk yang lagi berduka cita kematian itu pasti ganjil. Nah, jadi ada tata caranya bu, gitu loh. Nah kalau Islam, nah uh, angpau itu diberikan kepada apa? Terutama orang yang belum menikah, yang anak-anak gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu belum menikah, apa angpau juga tuh biasanya? <laughs> kita udah semangat tadi Bu. Udah semangat deh. Ya. Udah nikah nah, semua. Kan tujuan angpau itu apa? Kalau dari Cina tuh tujuan angpau itu ada kesamaan di Islam Bu. Kalau Islam ya kan sudah sedekah kan begitu. Iya, iya. Ya kan? Dari kecil dikasih jumlah yang kecil. Iya. Kalau dia sudah tua, jompo, dikasih yang lebih besar. Islam juga mengajarkan loh Bu. Benar apa? Rasul mengajarkan layar ham layar ham sagirana ah, malayan ham yarham walayar ham la jadi kabir sogir sini besar kecilnya itu bukan orangnya bu, tapi jumlahnya materi tersebut. Materinya bu. Artinya begini, kalau kita tidak bisa mengasihi orang seseorang dengan jumlah yang kecil, ya kan? Maka nggak mungkin kita bisa mengasihi orang dengan jumlah yang besar bu. Ibu nggak pernah sodako nih, dalam jumlah yang lima ribu saja. Sodako sodako berapa bu biasanya bu? <laughs> Gope. Ada yang gope nggak bu? Gope. Sodako gope boleh nggak bu? Sodako gope. Boleh. Boleh kan bagi boleh. Yang penting i istiqomah. Hmm, udah salah, udah salah kenceng lagi. <laughs> yang penting istiqomah. Tahu istiqomah nggak Bu? Iya. tiga di kota nyerumah rumah kan ya. <laughs> istiqomah itu konsisten gitu ya. Iya. Nah, dan i ikhlas. Istiqomah dan ikhlas. Contoh seribu ikhlas, sepuluh ribu nggak ikhlas lebih baik mana? Ya. Lebih baik sepuluh ribu tapi ikhlas. Iya. Ya. Nah itu kan bagaimana sodako namanya lima ah, seribu rupiah saja bu kita nggak mau. Bagaimana akan bersodako dengan yang besar? Nah, nah kalau imlek kan begitu bu, yang kecil dengan kecil, yang besar yang besar. Ya gitu ya bu ya. Jadi imlek, jadi boleh, ya, jadi intinya boleh nggak masalah. Karena itu yang hanya budaya, iya. juga melatih kita sodako itu ya kan. dan sodako kalau sodako itu kan siapa saja boleh bu iya. beda kalau zakat nanti zakat mesti ke iya. yang tertentu ada ada aturannya Bu beda kalau sodako ibu siapa saja boleh ke orang iya. tua iya. ke pakai miskin ke siapa silakan Betul. lebih bagusnya bu amplopnya dibuka duitnya dibelanjain lagi buat ngasih lagi <laughs> nggak mau rugi ibunya iya baik siapa lagi mau bertanya eh. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Baria, saya mau bertanya kepada Ustadz hak-hak apa saja yang harus kita tunaikan antara sesama manusia dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Cici? Ya, ya. Hak yang kita tunaikan apa Bu? Sesuatu yang menjaga dengan hasil perbuatan kita bisa mendatangkan hal yang baik itu diperbolehkan. Kenapa? Islam mengajarkan apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tatkala kita berbuat kebaikan, kebaikan pasti akan kembali buat diri kita sendiri. Nah, hadli minan nas berhubungan baik dengan sama manusia itu tidak memandang bulu apapun saja. Ya bila dia sakit kita mesti ziarah, datangi. Nah, untuk kemungkinan Bu. Rasulullah saja apa? Rasulullah satu hari ketika ada uh, orang Nasrani Bu, ahli kitab lagi, meninggal dunia, Rasul datang Bu, ziarah. Ziarah. Yang protes siapa bu? Sahabat protes. Mm -hmm. karena kan beda ilmunya Rasulullah sama sahabat kan. Iya, iya. Ya Rasulullah kenapa kau ziarah ke orang ini? Kan dia Nasrani, ahli kitab lagi. Apa kata Rasulullah? Saya datangin ahli kitab ini, saya ziarah kepada beliau. Tujuannya apa? Akhlak. Mudah-mudahan dengan demikian sih anak cucunya ada yang meluk agama Islam. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Mbak Cici, iya. apa doanya? Allah ma'ahihin ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah mereka dalam keadaan beragama Islam. Wa amit ah, ah, ah, ya Allah hidupkanlah mereka dalam keadaan agama Islam wa amithim ala din Islam dan matikanlah mereka ya setelah mereka masuk agama Islam. Tujuannya begitu toleransi. Jadi kita toleransi imannya apa? Kebaikan kembali buat diri kita sendiri. Iya, kebaikan menjadi contoh untuk anak-anak kita uh, ya ah, ah, Ustaz ya ah. untuk kita bisa menjadi suri tauladan mereka betul. gitu. Nah, kebaikannya Mbak Cik tidak akan meleset Bu, pasti Bu yakin. Mm, mm, mm. Percaya nggak Bu? Kalau kita bawa kebaikan pasti kembali buat diri kita sendiri kebaikan. Pasti orang berbuat baik pasti akan berbaik pada kita itu pasti Bu. Iya, iya. Misalnya kalau kita mau buat baik pun nggak usah pandang dia anu, anu ini, ini, ini, udah baik aja gitu baik ya. Baik aja. Contoh begini Mbak Cik, kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa, Bu? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah kita kita ambil di sana? Kita beri salam panjang, kembali juga panjang. Iya, ya. benar. Coba kalau salamnya begini Mbak Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Kan sama kan iya. pendek-pendek iya. lagi. Tapi kalau imam baca begini contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau imam baca begini, ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. <laughs> Ibu langsung nyamber. <laughs> iya, baik Ustaz tadi kita akan lanjutkan tentang ah, ah. Imlek ini dan semakin panjang juga pembahasan kita tentang Imlek dan bagaimana toleransinya. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Kita akan kembali ke yang satu ini. Insya dalam kita beribadah tidak hanya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pun kita juga harus baik kepada sesama kita. Karena misalnya kita tidak tumpang tindih ya Ustaz ya, harus seimbang juga. Karena mampu misalnya kita merayakan uh, Imlek di keluarga kita gitu sampai menghalangi misalnya parkiran mobil ya Bu ya di keadaan rumah kita mungkin gangnya sempit gitu. Nah, jadi orang yang tidak respect sama kita. Nah, kalaupun ada yang merayakan Imlek yang depan rumah yang muslim mengadakan pengajian diliburkan pengajiannya bisa dipindahkan ke masjid masjid. Betul. Salah satunya seperti itu. Karena saya pun mengalami saat saya ada pengajian di rumah yang depan saya orang Nasrani tapi ketika eh, beliau Natalan saya liburkan dulu pengajian saya tidak di masjid Betul. jadi tidak mengganggu nah itu adalah keseimbangan dari keanekaragaman Ustaz ya Betul. dan toleransi itu ada contoh lain Ustaz silakan ah Subhanallah ya ibu bapak ya, eh, ibu ibu ya subhanallah. Uh, pakai ibu bapak ini karena sering pengajian gitu, <laughs> ada bapaknya gitu kan. bapak di rumah. <laughs> Kameramennya bapak-bapak. Iya. <laughs> Eh, makanya Islam itu mengajak Allah mengatakan manusia akan tertimpa kehinaan di mana pun dia berada kecuali manusia hubungan baik sama Allah berhubungan baik dengan sama manusia. Hmm. Ada kalau kalau manusia bu ber, dia sama sama Allah baik hablim minallahnya bagus Mbak Cici. Tapi hablim minanas yang dia tidak baik, tidak bermasyarakat, sama tetangganya nggak baik, tetap tertimpa kehinaan. Nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Dia harus seimbang Ada juga manusia ketika hubungan hablim minanasnya bagus, berhubungan sama manusianya bagus, ya kan? Tetapi habling minallahnya nggak bagus, dia nggak mau beribadah kepada Tuhan, nggak mau beribadah kepada Allah, tetap tertimpa kehinaan. Dua ini harus jalan dengan baik. Jangan pernah membeda. Hablim nas berhubungan baik nggak sama manusia tidak boleh membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku. Karena nas kalimatnya nas. Jangan sampai Mbak Cis contohnya begini. Ada sebuah uh, jangan sampai terjadi, terjadi seperti ini. Ketika kita orang Tionghoa nih, orang Tionghoa China sebut ya. Kalau orang Cina kan biasanya matanya Sipit-sipit. Kan hmm. seperti kokolim gini nih bajunya. Hmm. Tapi walaupun sipit, Bu, kokolim punya syair loh, Bu. Burung burung sipit di pulau-pulau. Dia kokolim sipit katanya mirip andilau. Eh. <laughs> nah, kita kan orang Chinese nih, Bu. Orang Chinese kan. Iya. Suatu hari apa? Kita musyawarah, Mbak Cica. Iya. Kita kemana? Kita musyawarah ke kita mau ke Batam naik kapal pesiar satu kapal itu kita kumpul orang Tionghoa kita kumpul bu kita mau musyawarah dalam sebuah ruangan kapal tiba-tiba sekarang masuk orang Amerika orang Indonesia orang Jepang juga ada begitu dia masuk dia lihat wah ternyata orang Cina semuanya keluar tuh Amerika keluar Jepang keluar Indonesia juga ikut-ikutan keluar yang pertama keluar siapa bu orang Amerika begitu keluar Pak Cucuk sambil merokok dia lihat, wah ternyata mah rokok dahil Dia buang ke laut. Satu kantong rokok dahil, dia buang ke laut. Nah, orang Jepang merasa heran bertanya, Hei Pak Amerika, kenapa you punya rokok bagus-bagus dibuang ke laut Pak Amerika? Kata orang Jepang, Hai Pak Amerika, nah, rokok, uh, rokok apa? Uh, kata orang Amerika, Pak Jepang, rokok seperti ini di Amerika juga banyak. Orang Jepang gak mau ketinggalan, dia cabut samurai. Hai, Orang mereka kepetaran loh bu. Bukan mau dia sembelih tapi dia buang ke laut. Jepang juga heran. pertanyaan Pak Amerika, Pak Jepang, kenapa you punya kenapa you punya samurai bagus-bagus dibuang ke laut Pak? Jepang, kata orang Jepang, Pak Amerika, samurai seperti ini di, di Jepang juga banyak. Hai, kan begitu bu? Hmm. <laughs> Oh, giliran, orang Indonesia juga gak mau ketinggalan. Iya. Orang Indonesia kan gengsinya tinggi-tinggi bu, betul gak bu? Nah. Tapi kere-kere ya Bu ya. <laughs> Samurai nggak punya. Rokok itu nggak punya. Ayah apa Bu? Akalnya pintar Bu. Yang jadi korban siapa Bu? Orang Tionghoa, orang Cina lagi musyawarah Bu. Satu orang diangkat dia buang ke laut. Ah. Terus diangkat, ah, terus orang Jepang Amerika jauh lebih heran Bu. Bertanya, Pak Amerika, eh Pak Indonesia, kenapa orang Cina hidup-hidup dibuang ke laut Pak Indonesia? Kata orang Indonesia, Pak Jepang, Pak Amerika. Orang Indonesia di Cina, orang Cina di Indonesia juga banyak. <laughs> Artinya apa? Ini sebuah anekdot, Bu. Iya, iya. Jangan sampai anekdot seperti ini terjadi di Indonesia. Kita nggak boleh membeda. Jangan sampai kita orang Tionghoa dulu sampai dibantai lo ya. Iya, iya. Nah, jangan sampai terjadi, Bu. Karena apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Betul kan begitu Bu? Iya. Rahmatan alam Islam turun itu rahmat buat seluruh alam Betul. semesta kan Betul. Baik, gitu. Baik pokok duduk ya. lagi ya. Pegang boleh, juga. boleh. <laughs> Silakan Ustaz. Ibu ada yang mau bertanya lagi dari mana dulu nih? Sebelah sana dulu. <laughs> silakan Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita bertemu dengan orang yang memiliki fanatisme berlebihan, bagaimana caranya agar kita tidak terlibat perselisihan dengan orang tersebut? Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Subhanallah, uh, eh, kok jawab langsung ya. Iya. Karena Islam itu juga mengajar, Islam juga mengajarkan itu. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am 108. Di sana ada kalimat apa? Allah mengajarkan wala tasubbul ladzina yad'una min ghairillah fayasubbullaha adzwan bighairi ilm. Jangan kalau orang Islam sekali-kali mencaci maki terhadap orang-orang terhadap sesembahan orang yang menyembah selain kepada Allah. Kenapa? Mereka nanti akan mencaci Allah eh, melampaui batas dengan tanpa ilmu pengetahuan. Kita nggak boleh. Jadi, kalau Bu, kalau ada yang orang terlalu panas seperti itu, nah, berdebat masalah agama, ya Islam nggak mengajarkan. Ajalah mereka kajian Allah dengan cara yang baik. Kalau kita berdua berdebat Bu, wajadil billati iya ahsan, dengan cara yang baik. Iya, ya Bu, kenapa Islam itu selalu mengajak bukan mengejek. Betul nggak Bu? Iya, ya kan? Merangkul bukan memukul. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Rasulullah gak begitu memberikan contoh seperti itu. Iya, ya. baik. ya. Silakan Bu ada yang mau bertanya lagi? Sudah puas Bu ya jawabannya ya Bu ya? Iya. Koko kok nggak kuat dari sebelah sana, Mbak juga. Warnanya sama. sama ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ade. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita agar diri kita terhindar dari sikap fanatisme yang berlebihan yang mengabaikan prinsip-prinsip toleransi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum iya. warahmatullahi iya. wabarakatuh. Sudah pertanyaannya hampir sama ya Bu ya, tapi tidak apa-apa Ustaz akan eh, Koko uh, Lim akan menjabarkan lebih panjang lagi. Silakan. Uh, subhanallah, Koko menjawabnya menggunakan pengalaman itu. Mm -mm. Ya karena kalau kita tidak terlalu berlebihan, maka insya Allah Islam akan terima di mana-mana. Iya. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, mhm. Islam juga mengajarkan. Mm -hmm. Segala satu tidak boleh ber berlebihan. Kita makan saja bu, kulu wasrobu wala musriku mhm. Makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan. Mhm. Islam juga terlalu nggak boleh fanatik di sini artinya apa? Kita kadang-kadang mengartikan fanatik itu beda loh, ya kan? Kalau fanatik, konsisten terhadap agama itu, itu fanatik seperti itu. Bukan arti dalam fanatik kita, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Selagi itu tidak eh, suatu hal itu tidak bertentangan dengan Allah, laksanakan nggak apa-apa. Iya. Contoh orang fanatik itu bu, konsisten terhadap ajaran agama Islam. Bukan orang yang dikatakan fanatik itu, saya Islam nih, saya nggak mau bergaul sama tetangga saya non Muslim, itu bukan fanatik kemarin seperti itu itu Islam nggak seperti itu sebenarnya gitu lah bu ya nah, jadi jangan salah itu tidak boleh berlebihan ya, Betul. Tidak boleh ya. berlebihan. Nah, kok e, eh, tadi kan Koko cerita bahwa di satu keluarga itu 10 anaknya kan berbeda agama hmm. ya. Nah, kalau misalnya ada hari e, besar ya dari agama masing-masing tersebut, nah itu memang e, Koko juga menghadiri gitu, -huh. yang lain juga menghadiri berarti membaur menjadi satu ya, Kok ya. Itu bisa dijadikan contoh juga sebagai toleransi. Ya, betul, ya, banyak. Ya? Uh, ah. Kak Koko kan yang yang dua agama Buddha. Kalau Imlek Koko ikut? bukan pakai imlek ikut juga menyanyikan selamat imlek iya, iya, iya. terus koko juga kalau bagi ada di yang belum muslim aku kasihkan amplop apa kasih angpau ya bu ya oh, amplop ya mentang-mentang saya sering terima amplop ya <laughs> kasih angpau kenapa karena itu karena kemarin imlek itu kan tradisi budaya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam aku hmm. laksanakan begitu ya begitu ya, ya dari mbak Cici dari dari koko telurnya tadi subhanallah memberikan berdakwah dengan akhlak bu iya akhirnya apa Islam diterima dalam keluarga Kokolim alhamdulillah. Iya, iya. Yang tadinya mungkin tidak tahu ya tentang Islam ya. Jadi ya? tahu Islam seperti nah, apa. Itu pasti kan banyak uh, kita bisa mengambil perjuangan dari Koko ya untuk bisa istilahnya mem mem memperkenalkan Islam di iya. tengah keluarga ya Pak ya. Nah waktu itu Koko memperkenalkannya seperti apa? Islam Contoh begini, hmm. kalau Koko menunjukkan Islam itu fanatik, hmm. ibu Koko waktu itu belum Islam. Hmm. Koko waktu itu di pesantren ketika hijrah pertama kali hijrah kita Koko diasingkan. Hmm. hmm, hmm. Jadi ketemu teman tokoh agama di Riau, hmm. Koko nggak keliru Riau loh Bu, Sumatera, China Riau. Hmm. Hanya gitu ya. <laughs> China Riau, Tionghoa Riau Bu. Koko merasakan Imlek itu selama 15 tahun karena hijrah itu berumur 15 tahun. Hmm umur 15 tahun. Jadi begitu diasingkan, ketemu sama tokoh di sana, Koko dianggap sebagai anak asuhnya. Lalu di pesantren kan Bu, pesantren di daerah di Banten ya, pesantren nah, Dar El Kolam ya. Nah, tahu sekali kan pulang tuh, masih pulang. Ketika pulang ketemu ibu dan bapak, kalau Koko fanatik Bu, yang orang tua belum Islam, Koko nggak bakal cium tangan. Om kan beda agama kok. Tapi apa? Kok enggak ketemu ibu dan bapak cium tangan? Hmm, akhlak yang baik, ngomongnya yang baik, yang baik-baik, yang yang tidak baik tinggalkan. Kan begitu bu. Akhirnya apa? Ibu tersentuh. Hmm. Kok anak saya kok begitu hijrah ke Islam kok semakin baik, semakin ya? baik. tersentuh bu. Diterima Islam dalam keluarga. Akhirnya ibu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah toleransi Islam tuh luar biasa. Dan bisa dijadikan contoh juga untuk yang lain koyak. ya, kok ya. Kok nanti kita akan lanjutkan nih, ya, kok ya dengan kesimpulan seperti apa kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Kolis tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. kita merayakan satu hari besar budaya atau apapun istilahnya kita bisa berkumpul dengan sanak saudara keluarga yang berlain eh, agama ataupun yang agamanya sama nah ternyata di dalam kita um, istilahnya merayakan satu hari raya atau besar itu ada yang namanya usus silaturahim berarti kan masuk juga dalam Islam ya kok ya iya. nah silaturahim istilahnya dengan lain kayak kekuatan keluarga lain ya silaturahmi itu seperti apa pasti ibu-ibu pengen tahu ya bu ya silaturahmi seperti apa gitu ya subhanallah ya -hmm. makanya kenapa imlek itu dibolehkan karena ada tradisi -hmm. terus tradisi di dalam imlek itu bagus loh bu Aku sekali dan ternyata banyak kesamaan di Islam contohnya contohnya hmm. dulu ini ini uh, tradisi budak tradisi orang Cina dulu ya hmm. kalau orang China selalu mengatakan nya hmm. betul nggak bu dikit-dikit iya. hai nya Koko dulu waktu belum Islam udah sama. Ternyata Islam sama Koko dulu ada sama. Islam satu hari minimal lima kali Koko dengarkan bu di masjid. Hayya ala salat. Oh, iya. Sama-sama punya hayya kan? Iya, Cuma kan? hayanya beda. Kalau kita hayya ala artinya marilah. Iya. Kalau ini celutukan saja bu. Oh, sama bu. Oh. <laughs> gitu ya. Nah Imlek di dalamnya apa? Hmm. Kalau di dalam Imlek itu, ketika pas tahun baru Imlek, itu ada pantangan loh, Bu. Ada harus dikerjakan, ada pantangan. Pertama, eh, dianjurkan ketika kamarul ibadah datang itu seluruh utang dilunaskan. Begitu bu, utang utama dilunaskan bu. Islam nggak mengajarkan. ya. Kalau punya utang harus lunas segera. Karena Islam itu kan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa, Bu, itu perbuatan setan. Tapi Islam ada yang hal-hal yang boleh tergesa-gesa. Contoh menikahkan anak perempuan. Iya. Harus secepatnya. Kalau dia sudah akil balik, Bu ya. Kedua, mengantarkan mayat, menguburkannya. Iya. Yang ketiga, hmm. salah satunya apa? Hutang, Bu. Iya. Hutang juga harus selesaikan. Iya. Sama enggak, Bu, di sana? Iya. Sama. Itu enggak manjatkan kalau punya hutang cepat lunasin. Iya. iya. Yang kedua, di sana dianjurkan berpakaian merah. Hmm. Jadi orang Cina itu, Bu, kalau Imlek itu dianjurkan berpakaian merah, Bu. Hmm. Kenapa pakaian merah? Iya. Karena merah itu mencerminkan cerah dan terang. Iya. Mereka berpakaian tersebut ini biar masa depannya cerah dan terang. Kalau Islam memandang merah ini apa? Satu kebanggaan Rasulullah. Rasulullah salah satu instannya warna merah, kok. Memanggil istrinya Ya Humayro. Ya artinya apa, yo? Humayro nah, kalimat ahmaro, ahmar merah, Humayro yang kemerah-merahan. Romantis toh, Bu? Wah, istriku yang kemerah-merahan. Iya. Kan begitu ya? Iya, merah-merahan. Uh -uh. Ya. Nah. <laughs> kemerah-merahan. Jadi Humaira itu baca kemerah merah macet. <laughs> Jadi kalau iya, iya punya suami manggil istrinya yang romantis ya, istrinya sebenarnya panggil ya kumera kumera tapi kalau punya istri yang agak sedikit hitam jangan dipanggil ya itu kayak gitu. <laughs> ini bukan romantis ya bu <laughs> kenapa merah panjangan Rasulullah iya, iya. ya, merah kan terus uh, di sana lagi ada tradisi di dalam uh, imlek iya. itu bagian angpau yang saya ceritakan tadi kan nah, di sana ada kesamaan bu dianjurkan bersilaturahim Nah, karena ada ada angpaunya ya. Terus serahin yang muda datangkan yang tua begitu ya. Itu banyak banyak kesamaan di sana. Itu kesamaannya, Mbak. Iya. Kenapa akhirnya apa? Ah, Imlek ini adalah budaya tradisi. Akhirnya apa? Ah, pada SK nomor berapa, Bu? Nomor empat ya kalau nggak salah ya. Tahun 2008 dijadikan libur nasional dan cuti bersama. Iya. Hmm. Nah, kenapa? Karena hanya sudah budaya tradisi. Iya, iya. Begitu ya? Iya. Dan kalau misalnya meraya, uh, ada kayak misalnya keluarga koko misalnya memang eh, orang Tionghoa atau Cina yang tidak merayakan juga tidak apa-apa ya, tidak diwajibkan, tidak diharuskan ya kok ya. Hmm, Karena kan uh, Imlek itu kan menunjukkan kegembiraan kita. Hmm. Yang gembira silakan. Iya, karena tahun baru itu tahun ya, baru ya. ya. itu. Iya, baik. Nah, kok untuk e, kita tadi ya untuk me, apa, menyamakan pemikiran orang kan agak-agak susah ya aku ya hmm. untuk kita untuk selalu berbuat baik kepada yang non muslim ataupun suku atau agama yang lain gitu. Nah untuk kita bisa selalu menjaga supaya uh, perbedaan ini kita jadikan satu, kita bisa menjadikan rahmat untuk kita sendiri dan insya Allah kita akan berbuat baik selalu tanpa harus memandang itu kok. Bagaimana ya kok ya? Uh, berbuat sesuatu supaya kita dapat pahala baik uh ah. -huh. dan yang kita hmm. beri misalnya gitu ya kita -hmm. beri pun juga istilahnya senang dengan apa yang kita beri gitu. Iya. Berarti larinya ke akhlak. Iya, dan betul. Eh, hmm. larinya ke akhlak. -hmm. Ya Imlek juga begitu. -hmm. Karena Imlek itu banyak di dalamnya mengajarkan akhlak yang baik. Contohnya? Contohnya lagi di dalam Imlek itu pasangannya apa, Bu? Di sana hmm. tidak dianjurkan berbicara yang tidak baik. Ketika Imlek datang, baru itu mereka dianjurkan tidak berbicara yang jelek, berbicara yang buruk. Karena akan meratakan sesuatu yang sial. Hmm. Nah, Islam juga Rasul mengajarkan apa? Iya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir mhm. falyakul khairan mhm. au liyasmut. Mhm. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka katakanlah keluar perkataan yang baik atau diam. Gitu. Jadi kalau Mbak Cice ya, Mbak Cice waktu sama suami ini iya. lagi ada masalah, baik-baik aja diam. Iya ya. Ibu punya masalah, Bu. Lebih banyak Diam. Kenapa? Manusia itu kan kalau semakin banyak ngomong semakin banyak iya. masalah. Makanya kita jangan lama-lama banyak, banyak ngomong banyak masalah. <laughs> Manusia semakin banyak ngomong semakin banyak masalah. Makanya ibu sama bapak nih atau pemirsa ya iya. punya suami istri punya masalah. Jangan banyak ngomong. Iya, Semakin banyak ngomong semakin banyak masalah. Mulutmu harimau. Harimau. juga ya. Tapi kalau perempuan banyak ngomong wajar Mbak aja. Hmm, kayak sudah tabiatnya. Iya. Laki-laki banyak diam tabiatnya Mbak eh. Laki-laki banyak diam karena laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana mulanya Mbak Adam. Nah, tertutup kan? <laughs> kalau ibu-ibu dari Siti Ha? Wow. Bisa aja deh kok. Kok makasih banyak ya. Iya, ilmunya ya, ya Bu. Subhanallah kita bisa mengerti jadi Imlek itu bagaimana ya Bu ya. Baiklah, terima kasih ya. Sama-sama. Salam untuk keluarga ya Bu ya. Selamat ya sama-sama. Lagi. Bu, terima kasih ya Bu ya sudah silaturahmi ya Bu ya. Kalau kita ketemu lagi sehat terus ya Bu. Bu ibu terima kasih ya sudah silaturahmi. Allah kita ketemu lagi dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda sama satu jam ini dan jangan lupa untuk tetap terus nantikan titian Kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat setengah 4 pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekiranya bisa kru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.